Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud. والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتحفظنا القرآن وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li min ahli Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab amma ba'd ikraman wa ta'ziman kepada para alim ulama para bapak kiai para ibu nyai para tuan guru masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Kabupaten Tulang Bawang Barat, baik dari jajaran Tanfidiyah maupun Syuriah, yang saya taklimi, yang dimuliakan Allah, pengasuh yayasan, beserta para pengurus dan majelis asatid yang saya hormati, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang saya hormati Bapak Bupati Tulang Bawang Barat bersama Forum Pimpinan Daerah Kabupaten yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama para staf yang saya hormati Bapak Camat dan Forpimka Bapak Kapolsek bersama para anggota yang saya hormati Bapak dan Ramil dan para anggota yang saya hormati rekan-rekan panitia -rekan dulur-dulur santri, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, juga saudara kita pemuda Pancasila yang saya cintai, yang saya banggakan, haldirin, haldirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat Allah, atas taufik dan izin Allah. Siang hari ini sama-sama kita dapat bersilaturahim hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka ngaji bersama sekaligus peletakan batu pertama Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Mukmin. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti ini benar-benar mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan keberadaan TPQ Baitul Mukmin ini benar-benar mampu memberikan manfaat maslahah untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mampu menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia yang dicintai Rasulullah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya menjadi manusia yang sehat zahir batinnya. Sehat jasmani rohaninya. Karena akhir-akhir ini banyak mewabah penyakit-penyakit yang meresahkan baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Ini perlu kita waspadai, perlu kita antisipasi. Terlebih ini masih musim pancaroba. Kok malah koyok dinas kesehatan? Di beberapa daerah banyak wabah penyakit. Saya alhamdulillah ngaji udah hampir keliling Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia ini hampir semua sudah pernah saya saba. Wes tahu tak sobo Dan ini lagi marak penyakit kelumpuhan. Banyak penyakit lumpuh. Mudah-mudahan tulang barong bawang barat ini aman. Tapi yang saya maksud dengan penyakit lumpuh itu begini. Kaki ini kalau lagi diajak jalan ke pasar, keliling pasar tujuh kali kaki diajak melangkah ya kuat ay. Apalagi kalau lagi ke mall, naik turun mall itu sampai tujuh kali, delapan kali kaki melangkah ya kuat ay. Kalau di alun-alun di lapangan lagi ada acara, ngiteri alun-alun sampai 12 kali itu kaki melangkah ya kuat ay. padahal itu kalau dihitung jarak tempuhnya jauh sementara masjid yang jaraknya dari rumah cuma 15 sampai 20 meter dengar azan kaki diajak melangkah gak kuat wonten apa badan, wonten apa badan, wangi teko ngacung pengumuman itu orang terserang penyakit lumpuh parah. Tolong segera diobati sebelum diamputasi. Kalau lumpuhnya nanti udah parah, semakin parah, semakin parah, awas nanti diamputasi dan yang ngamputasi langsung Allah timbangannya sikil lumpuh tidak bisa diajak melangkah ke tempat-tempat kebaikan, tidak bisa digerakkan untuk ibadah, dah diamputasi ae. Carane macem-macem. Tempat naik motor, lindes teleler, ngek. Sisan brutal. Mohon maaf, kaki lumpuh itu dengar ada tablik akbar, dengar ada pengajian, kaki diajak melangkah, mulutnya nanya dulu, sing ceramah sapa kapan ceramahe seneng yo ya berangkat kapan gak seneng yo? Ya? apalagi malam hari ngaji itu kalah dengan joda akbar kiai iso kalah karo maha Mangal. kaki lumpuh diajak zikir diajak baca Quran, diajak sholawat, diajak majelis taklim, baru dapat 15 menit, 25 menit, yang kesemutan, yang keringgingan, silon, delocor, sembujung, metengkrang. Tapi kalau lagi ada orjen tunggal, lagi ada band, lagi ada dangdut, sikil itu diajak joget sama metu sekoke Sendut, ndut, endut, endut, endut, endut. endut. Ditanya sama temennya, nggak capek mas? Enggak, cocok ini. Ndut, ndut, ndut, ndut. Kaki lumpuh. Ada lagi penyakit yang lebih parah. Namanya penyakit budek. Apa bahasa sini ya? Aku ndak tahu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa agak Jepangnya aku tahu. Oh, kopo. Artinya penyakit budek tuh kayak gini Kopeng ini. Woi. Woi. Eh mbuh gati-gatekke. Contohnya gini. Ada ibu-ibu. Mohon maaf Bapak, saya berdiri karena saya tahu ibu-ibu lebih suka yang berdiri. Karena tadi ketika saya duduk banyak yang nggak kelihatan gitu loh. Contohnya penyakit budek tuh kayak gini. Ada ibu-ibu lagi masak di dapur, goreng tahu, goreng tempe, goreng kerupuk, apa goreng ikan. Itu suaranya kan kenceng. Kan gorengnya pakai minyak, kenceng itu suaranya. HP di ruang tamu, jaraknya dari dapur lumayan jauh. HP-nya bunyi, padahal nada deringnya pelan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Sakit, sakit. Kan sekarang lagi musim itu jadi nada dering. Padahal pelan suaranya, lagi masak di dapur, lagi goreng, ditinggal. Lari kenceng demi memenuhi panggilan HP. Canda cek HP ini. Halo, siapa ya? Hmm. Betul-betul hmm. taat memenuhi panggilan HP. Padahal suaranya pelan. Sedangkan speaker masjid kenceng itu suarane, banter. Hayya 'alas salat krungu wonten napa mboten wonten napa mboten wonge teko ngacung ngacung kabeh sak camate yo ngacung sak kapol seke yo ngaco kabeh sing nendukur panggung ki yo ngaco sing ngomong dhewe yo melu apa maneh kroco-kroco mohon maaf karena ini penyakit memang bisa menyerang penyakit penyakit ini bisa menyerang siapa saja penyakit budek tidak peduli rakyat nggak peduli pejabat nggak peduli santri nggak peduli kiai bisa diserang penyakit ini jangan dikira kalau udah jadi ustadz terus kebal dari penyakit kayak ginian hmm, hmm, hmm. nggak usah pakai pret cukup hmm, hmm. wong hmm, hmm, kok saya diimbui pret bareng sama saja dipikir kalau udah jadi ustadz mesti api api ong hmm, hmm nggak usah pret belum tentu. Jangan dikira kalau udah Ustaz, tukang ceramah, tukang kasih tausiah, mesti wapi. Hmm. Hmm. Embo. Kayak gini belum tentu. Bisa jadi saya dengan Anda lebih jelek Anda. Atau sebaliknya, api anakku sidik. Masya Allah, itu namanya penyakit budek. Mohon maaf, namanya telinga ini. Kalau lagi diajak dengar ngaji, diajak dengar nasihat-nasihat agama, dak masuk-masuk. Kalau lagi dinasihati itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Keluar telinga kiri mending masih lewat. Lumayan. Iki mendal. Jadi gak melebu blas. Tapi kalau lagi dengar gosip, nek ngerungok ke rasan-rasan, kajian melebu kuping tengen bleng munggah ndok utek muter-muter diproses begitu mateng mudun di ati blis mandis itu penyakit budek Allahumma sholli ala Muhammad malah ada lagi penyakit yang lebih parah namanya penyakit al-bijaku Mohon maaf banget. Kalau buta beneran, halo, diberi kesabaran, diuji dengan buta mata zohirnya tapi sabar apalagi bisa menghafal Al-Quran uh luar biasa derajatnya di sisi Allah luar biasa pahalanya tapi yang saya maksud dengan penyakit buta itu tidak kayak gitu ini mata kalau dipakai baca SMS Facebook Twitter, WhatsApp, BBM yang tulisannya kecil-kecil, cuwilik-cilik, renik-renik, yo ya jelas, yo ya ceto, Kayak telaten mau coy berjam-jam seret seret seret seret seret, seret, seret seret baca sambil senyum-senyum sendiri persis wong ini. Padahal itu tulisannya kecil-kecil. Sedangkan Al-Qur'an yang begitu besar tulisannya gede-gede tapi ndak ket Ta wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Wangi teko? Ngacung. Soalnya jelas ngacung semua. Maka ini penyakit perlu diobati, perlu disembuhkan. Karena sebenarnya itu yang terserang penyakit adalah hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad kalau penyakit hati ini nggak diobati, maka lama-lama semakin parah, semakin parah dan semakin parah sehingga membuat hatinya jadi mati. Padahal yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan jasadnya, bukan zahirnya, bukan casingnya, tapi batinnya, tapi hatinya. Betul? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian dari potonganmu, bukan dari wajahmu. Ayo to nyaut, bukan dari body, bukan dari precenga, bukan dari dapura, tapi yang dinilai adalah hati, batin, rohani. Maka jangan sampai hati kita mati. Hati harus hidup. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, dawaul qulub allati tamut bidzikril hayyil ladzi la yamut obate ati sing mati iku kelawan zikir dateng Allah zat kang moho gesang kang ora mati halo obatnya hati yang mati adalah dengan berzikir kepada zat yang maha hidup yang tidak mati yaitu Allah subhanahu dengan berzikir kepada Allah hati yang mati menjadi hidup. Maka zikir menghidupkan hati yang mati. Tahu nggak hati yang mati? Tahu. Wong kene iki gak iso bahasa Indonesia apa piye? Ya? <laughs> Ngertos ati sing mati mboten? Ati sing mati iku ati sing gak urip. Hati yang mati itu hati yang tidak gerak. Hati mati itu hati sing wis ora obah. Soalnya salah satu tanda kehidupan itu adalah obah. Apa wae kapan saya obah berarti saya urip, lek wis gak obah berarti wis ora Betul? Ibu-ibu guyune kok gak enak model. Apa wae? Janji saya obah berarti saya urip, lek wis gak obah berarti wis ora Ati sing mati ku ati sing gak obah. Dengar disebut nama Allah sama sekali ndak ada getaran, ndak ono obahe babar pisan. Atine Dengar dibaca ayat Al-Quran sama sekali ndak ada getaran. Gak ubah babar pisan berarti hatinya Ayo to nyauto. Mendengar disebut nama Nabi Muhammad, tidak mau baca solawat, itu berarti hati nih. Ada azan berkumandang, sama sekali tidak merasa terpanggil untuk melakukan sholat. Bahkan jawab azan saja ndak. Iku berarti hati atine Kurung azan duhur, yang tidak diparani. Dengar azan asar nggak datang, dengar azan maghrib juga nggak datang dengar azan isya yo ya ndak teko, azan subuh malah melungker. Akhirnya sing azan jengkel. Sing azan nesu. Lah yo, iya, lah yo. Iya. Orang-orang cuma gimana? Tak panggil waktu zuhur ndak ada yang datang. Aku azan waktu asar, ndak ada yang datang. Aku azan waktu maghrib, nggak ada yang datang. Aku azan waktu isya, nggak ada yang datang. Azan subuh, tidak ada yang datang. Akhirnya yang azan tuh jengkel azan jam 9 pagi gregeten jadi jam 9 pagi ku azan sekenceng-kencengnya sepikirnya volumenya dipol ke ngomong Allahu Akbar azan belum selesai wong rong kampung gemberuduk toko kabeh ngamuk ngamuk ndak karu karuan ini yang azan dilok lokno kamu itu edian ya. Wong jam songo isuk kok azan edian Dari sing azan, yo sing edan yo sampean kabeh yo. Tak celuk wayah zuhur ora teko. Tak panggil asar nggak dateng, tak panggil maghrib nggak dateng, tak celuk waya isya yo ya ora teko, tak celuk waya subuh yo ya ora teko. Bareng jam songo ora wayahe tak celuk kok teko kabeh. ini yang edian, ini yang azan apa yang datang? Yang datang apa yang azan? Ya padha edane. Termasuk sing ngrungokno ya melo edan pisan. Jadi ati sing mati ngono iku. Ana radio loro jejer. Halo. Halo. Sama-sama di dicopke, di stop kontak listrik. Yang satu dipetek, cetek, bunyi. Iku berarti radio radione urep soalnya nyetrum. Situ eh powernya dipetek cetek gak muni berarti radio mati, halo, ono lambe disetrum nganggo zikir afdhalu zikri lah kok nyaut la ilaha illallah la ilaha illallah iku lambe urip lambe sehat saiki ono lambe disetrum nganggo zikir la ilaha illallah lah kok nduwe iku lambe bujat Maaf kalau kata-kata saya kasar. Andekan saya nggak diundang lagi ke sini, saya siap cari tempat yang lain. Ngapunten. Ono peletakan batu pertama Taman Pendidikan Al-Qur'an. Duwite oke. kok nyumbang berarti ku wonge urip. Eh, rampung panen duit oke, ana TP iki dibangun kok ndak nyumbang berarti kuwi batang melaku-melaku. Lah, di antara cara untuk menghidupkan hati yang mati itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Makanya kalau orang tua dulu, anak masih kecil itu udah dikasih mainan. Mainannya bukan kayak orang tua zaman sekarang ngasih ke anaknya. Kalau orang tua zaman dulu anak masih kecil tuh mainannya bukan kok nah, macan sing mabur duduk ngono-ngono iko. Bukan, bukan macan lumba-lumba apa ae kok marsa. Apa neh kae? Ipin Upin. Tapi orang tua dulu kasih mainan ke anaknya yang masih kecil apa? Tesbeh. Dikatakan tesbeh itu merupakan tafaul dan doa supaya cita-citanya itu netes kabeh. Hui. Hui. Kalau sekarang disebut tasbeh. Ya punya keinginan, punya harapan yo ya tasbeh, mentas kabeh dua tanggungan, dua utang, dua musuh, tasbeh, tatas kabeh. Utang sak pira ae, tasbeh tuntas kabeh. Hui. Samane ngrungokno to ora to jane iki? Aku kuatir nek metu wicil tapi ndak paham. Allah memerintahkan kepada kita فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون Eh, fadhkuruni adzkurkum kata Allah. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku juga akan ingat pada kalian. Elingo kue kabeh marang ingsun, ingsun yo eling marang kue. Paham? Kalau kamu ingat aku, kata Allah, aku juga ingat kamu. Kalau kamu banyak mengingat aku, aku juga banyak mengingat kamu. Kalau kamu cuma sedikit ingat aku, kata Allah, aku juga cuma sedikit ingat kamu. Kalau kamu terus ingat aku, aku juga terus ingat kamu. Lah kamu sama sekali ndak ingat aku, aku yo gak ngurusi dapuramu. Oke. Okay. Tak kasih cerita fadilahnya zikir biar mantep. Tapi mohon maaf, ini kejadiannya agak jauh. Kejadiannya di Mesir. Gak roh Mesir. Gajah itu. Ngulon terus. Enak melewayu paling yuk wolong tahun tekan kono. Gini ceritanya itu. Ada seorang laki-laki embo. Eh, Campur coro Jawa nggak apa-apa nggih? Ono bocah lanang seneng karo bocah wedok. Ada cowok jatuh cinta sama cewek. Tapi ini memang col, ndak imbang. Si cewek ini cantik. Cantik kepo semlohai aduhai imut Yahud bahenol menol menol semok kebelenok kemontok kementek kementek. Molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong. <laughs> Ha yang lanang ya Ya yes, koyok ngene-ngene iki lah. yes, ya pokoknya janji urep ngono Tapi namanya jatuh cinta, ndak iso ditahan, ndak iso diempet. Bener-bener jatuh cinta. Sayang, cintanya tak terbalas. Alias bertepuk sebelah kaki. Padahal cintanya sudah sekonyong-konyong. Kotor ya. Kirim salam ndak direken, SMS ndak dibales, nelpon ndak pernah diangkat. Nyuruh temennya untuk nyampein malah diejek. Wah susah ini si cowok. Susah banget. Orang namanya cinta, prinsipnya dia nggak bisa hidup kalau nggak nikah sama dia. Saking cintanya. Akhirnya, hmm, Jare sing lanang ini, kalah rupa menang dupa. Kalah donya menang donga. Cinta ditolak ulang-ulangane sapa? Santri kok moro dukun. Kiai ngono lho, Bro. Santri kok moro dukun. Cinta ditolak kiai bertindak. Oh, dukun santri moro dukun ini santri kepet. Sowan kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. lu lungguh? Nggih, Yai. Kenapa le? ten Yai kepareng matur. Ya, ya, kenapa? Kula niku cinta kalih lari estri Yai pun cinta kulo mboten saged dimpet ya. Kulo mboten saged urip lek mboten nikah kalih lare estri niku. Tapi cinta kulo mboten dibales, cinta kulo ditolak. kulo SMS mboten ate dibales, kulo telepon ndak diangkat, kulo kirimi salam malah dinyek yai. kulo pokoknya mboten saged urip lek mboten kalih lare niku. Padahal kulo niate nggih sae ya, badhe kulo nikah, mboten kulo oret-oret, mboten kulo onteng-onteng. Saya niat tanggung jawab yai. Saya niat lillahi taala. Pun kula nyuwun tulung ten yai, minta tolong bantuan ke yai. Bagaimana caranya supaya cewek ini mau dengan saya, mau menikah dengan saya. Saya janji akan bertanggung jawab, saya nikah. Mau oh, yai dijaluki tulung ya. Ya ya ya. Tapi syaratnya kudu manut. Soale ilmu ngene iki syaratnya kudu manut. Nggih yai manut. Yakin, nggih yai yakin. Ikhlas ya, nggih yai ikhlas. Mantep ya, nggih yai mantep. Ya wis, Sapa jenenge bocah wedok sing mbok cintai iku? Sulastri ya. Umpamane. Sulastri nggih ya. Ya wis, mlebu kamar. Iki tesbih sekelen. Aja metu-metu nek durung tak dodok lawang iki. Kowe nang jero kamar sebuten jenenge bocah wedok sing mbok cintai kuwi. Ojo leren-leren, ojo mandek-mandek, lek durung tak dodok lawangmu. Dadi tasbih diumetno wer wer wer wer karo zikiran sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri. pesene kiai ngono. Kongkon nyebut jenenge bocah wedok sing disenengi mau, zikir nyebut jenenge bocah wedok sing dicintai, Ora oleh mandek-mandek sak sadurunge didodok lawange. Mantep yakin ceritane wong mantep wong yakin. Sulastri sulastri sulastri wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri. Subhanallah. Kuasane Gusti Allah. Kira-kira rong jam ana bocah wedok namu nang daleme kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mlebu-mlebu nduk. Nggih, Yai. Lungguh-lungguh. Nggih, Yai. Sapa gitu? Kula Sulastri, Yai. Ana apa? Ana apa? Ngapunten Yai, kula badhe matur kula niki rumangsa salah, rumangsa kedusan. Ana apa nduk? Ana apa? Ngeten Yai. Wonten lare jaler niku cinta sangat kalih kula. lare niku niate nggih sae badhe nikahi kula tingale lare nggih tanggung jawab tapi kula tolak yai SMS mboten nate kula bales telepon mboten kula angkat kirim salam mboten kula reken padahal niku larene nggih santri pancen larene rupane ya ora bejaji tapi larene niku nggih mulang ten TPK nggih tukang azan nggih sregep jamaah kula rumangsa kedosan ya'i, kula nyek kula lok-lokke dukun niki wau kok kados enten sing narik kula dikengken mriki pun kula pasrah ten yai terus pundi supaya lare jaler niku mangke nek enang letne kula pokoke kula pun ikhlas kula pun rido, kula purun dipun nikah ngono nduk nggih yai Iki sing nang jero isek wiridan, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Taman ikhlas temen, sulastri, Nggih, Yai, kula ikhlas, kula nderek. Pasrah jenengan. Ya wis sulastri, Akhire bocah lanang sing nang jero wiritan kalih muter tasbih wau digedhor lawangane mbek Yai. Dok, dok, Ya Allah, saking khusyuke lek zikir. Digedhok lawange lho ndak krungu. Wis sik zikir, sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri. Dodok luwe banter meneh. Dor dor dor. Pangga gak krungu pancet ndak krungu. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Ditobrak ame kiai lawange dor. Jare kiai, ya pantes lek gak krungu. Wong khusyuk banget Kek zikire ki ampe gobek gobek sules tri sules tri sules tri sules tri sules tri sules tri sules tri sules pundake ampe kiai blok cukup le wiku sik wiridan sulas terus sulas terus sulas yai dia baru nyadar kalau ditepuk pundaknya sama kiai. Wes le, cukup zikirmu. Ayo saiki metu oh. Metu. Begitu melangkah pintu, betapa kagetnya ini cowok. melungu, Hah? Karena di luar sudah ada siapa? Apa iki le bocah wedok sing mbok cintai sing cintamu ditolak? Nggih ya ini kisulastri. ngene iki sulastri ae iki bocah wedok sing jare arep mbok nikah kowe arep tanggung jawab nggih yai niki sulastri ae wis iki bocah wis mara rene bocah wis ngomong ikhlas bersedia mbok nikah bersedia dadi bojomu saiki piye Masya Allah, ini cowok langsung menyosop Dingkel, dingkel, sojot, nangar sana Gusti Allah matur ya Allah Gusti baru saya sebut nama makhlukmu yang saya tuju datang beneran nembe kula sebut namine makhluk jenengan sing kula maksud sing kula tuju teko saestu baru saya sebut nama Sulastri Sulastri datang bener apalagi kalau yang aku sebut asmamu ya Allah apa maneh sing tak sebut asmane Gusti Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah sing teko ora mek sulastri tok ya ayu ting ting ya cita-cita ta ya Saskia Gotik ya Dewi Persik ya Julia Peres wis teko kabeh hafal kanca kabeh kuwi kalau kita menyebut asma Allah pasti rahmat Allah barokah Allah ridha Allah akan dicurahkan untuk kita amin Allahumma amin makanya aja males-males dikir Oke? Oke? habis sholat jangan langsung lamcing habis salam pelencing Wis salatmu cepet, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar bar bar bar bar bubar. Atau yang sering saya sampaikan saking cepatnya sholat, Allahu Akbar, entul-entul jadi-jadi tuli-gulik, <laughs> entul-entul jadi-jadi tuli-gulik, entul-entul jadi-jadi tuli-gulik, entul-entul jadi-jadi tuli-gulik, gobek-gobek, mencolot. Jangan. Kita dibimbing para kiai, salafus sholih untuk zikir, baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Tidak hafal. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tidak hafal. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang penting hati ini mantap. Eh. إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير tak terus ini kok nggih Allahumma jirna minan nar Allahumma jirna minan nar sak terus Allahumma antas salam terus nganggo wiridan man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun sapa sing ora duwe wiridan berarti ketek Lho emang iya kok. Lha mari salat warahmatullahi wabarakatuh. Plojek ha iku berarti dibimbing kita suruh baca Mau Rasulullah yang mengajarkan Engkau terus ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah 33 kali nggih dibaca pelan-pelan sambil dihayati memahasucikan Allah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah itu Terus alhamdulillah 33 kali alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah penuh penghayatan sama orang buru cepet tok kaya suke su apa sapi enggak gayemi suket alhamdulillah dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam alhamdulillah kok dadi dalam dalam Allahu Akbar 33 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar enggak sama Allah apa pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada ya kayak yang sudah diajarkan oleh para kiai para alim salafus salih itu fadilahnya luar biasa subhanallah itu tamlaul mizan memenuhi timbangan amal potongan ngene-ngene iki termasuk yang ngomong iki rasa rasanya besok di akhirat kalau ditimbang amal baiknya itu wah ringan banget betul betul Gak usah lihat ini ngapain lihat ini bah wong iku kudu ngoyo kok halo rasa-rasanya timbangan amal kita tuh ringan banget makanya kalau pengen berat Perbanyak baca subhanallah. Alhamdulillah khairun minat dunia wa ma Nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Wis pun luar biasa. Makanya ada riwayat kalau sampean biasakan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, selesai sholat dan menjelang tidur Rasulullah mengajarkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha setiap mau tidur suruh baca itu. Kalau sampean bisa istiqomah, maka nek sampean termasuk jumlahi wong sugih, kok gak amin yo. Telat telat telat telat. Anjan potongan e kere yo. Ini fadilahnya beda untuk orang kaya dengan untuk orang miskin. Saman kita termasuk jumlah wong sugih atau wong melarat? Sugih atau melarat? Mungkin wong melarat. Melarat atau sugih? Mohon maaf karena sekarang membedakan orang kaya dengan orang miskin itu susah. Susah, wong nyatane sing sugih-sugih lek ana raskin yo ya melu ngantri ya Pak Camat yo. Ya. sing tepuk tangan ini jelas kere. Kalau kalau ada kartu keluarga sejahtera itu kan jatah wong miskin tuh. Ngono ku sing soge-soge yo ya melu royok melu ngantri ae. Makanya membedakan yang kaya dengan yang miskin itu sekarang susah. Woi. Woi. Eh lek zaman jumlah wong suge, zikir itu dapat fadilah yang luar biasa. Lek zaman jumlah wong melarat malah wena. Ya oleh fadilah tasbih, oleh fadilah tahmid, oleh fadilah takbir plus dapat pahala seperti orang kaya beribadah pakai kekayaannya. Oleh ganjaran padha karo wong sugih ibadah nganggo donyane. Kok dibatasi wong sugih ibadah nganggo donyane? Ya, Soalnya nek wong suge ibadah nganggo waktune, ini orang yang miskin masih bisa ngejar. Ada orang kaya kok puasa Senin Kemis. Ah, kae wong suge puasa Senin Kemis, aku melarat. Tak puasa Senin Kemis pisan, jo sampai kalah bisa ngejar Orang kaya sholat tahajud. Ini orang miskin masih bisa ngejar. Itu orang kaya rajin tahajudnya. Aku juga harus rajin tahajud. Iso nututi. Orang kaya baca Al-Quran. Orang miskin bisa ngejar. Dia baca Al-Quran. Aku juga harus baca Al-Quran. Iso Orang kaya zikir dan sholawat. Orang miskin bisa ngejar, wah dia kaya, sergap zikir, rajin sholawat. Aku juga harus sergap zikir, rajin sholawat. Tapi ketika orang kaya beribadah pakai duit, yang larat orang iso nututi. Ana TP dibangun, wong sugih teko, nyoh nyoh nyoh 500 juta gue bangun TP lima 500 juta saya larat 500 juta ki nule pira? Digawe tuku krupuk upil entuk pira? Lah untuk mengejar pahalanya orang kaya yang beribadah dengan kekayaannya. Apa itu haji, apa itu umrah, apa itu nyantuni fakir miskin, yatim piatu, bangun masjid, bangun pesantren, bangun TPK. Wong miskin ini lo mek cukup. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar. Kurang usah ngetok 500 juta. Uy. Bisa dilanjut? Jenengan usahakan tiap malam Jum'ah atau Jum'ah siang jangan sampai tidak membaca surah Yasin. Oke? Okay? Oh iya, ngemis ya, paham. Paham, paham. Yang kosek wayahe wong serius-serius meteng-teng. Bukan ngemis. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, okay, tak baleni sik. Usahakan malam Jum'ah sampai Jum'ah siang itu harus baca surah Yasin. Siapa yang membiasakan itu akan diberi sinar oleh Allah. Disinari hatinya, menyinari langkah kehidupannya. Jadi untuk sinar padang, biar sampai Jumat berikutnya. Nanti Jumat berikutnya baca lagi, dapat sinar lagi, biar padang terus. Jumat berikutnya baca lagi, diberi sinar dalam hatinya oleh Allah yang menyinari langkah kehidupannya biar padang meneh. Lah Jumat berikutnya aku gak moco, iki mati sinar repot. Jumate maneh yo peteng. Jumate maneh kok maca biar mekan maneh. Lah zaman kok sak Jumat maca sak Jumat gak, sak Jumat maca sak Jumat gak, modele yo biar pet, biar pet, biar pet. Halo. Sing maca terus yo puadang terus. Gak tau maca belas, yo buruk-buruk ngene iki modele. apa manfaatnya sinar itu? Halo? Tak kasih gambaran. Misalnya ini lagi malam hari, selesai ngaji, lampu mati, pet. Terus pada pulang. Kira-kira enak mana yang pulang bawa senter sama yang tidak bawa senter? Enak yang bawa senter karena ada sinar iso milih dalan senter wah ini joglangan lewati wah ini ada duri coloti wah ini ada beling pecahan kocok gitu lewati wah ini becek lewati ketok ono sinare wah ini ono watumpu teletong gitu coloti karena pakai senter ada sinar yang tidak ada sinar, tidak pakai senter. Wadlumuan. Ada lubang tidak tahu, sikile kelebu, kesleo. Loh, ada paku tidak ngerti, brus, tetanus. Karena tidak punya lampu. Ono ireng-ireng sana kopiah dicoko ternyata watu Ya karena tidak ada sinar tadi. Peteng Bukan hanya sinar ini manfaat untuk diri sendiri. Orang lain yang tidak punya sinar, orang lain yang tidak punya senter juga mengetutkan. Ngetut kewi loh. Maka para alim, para kiai yang istiqomah dalam beribadah, yang ahli zikir, itu punya sinar dalam kehidupannya sehingga ditutke karo poro santrine punya jamaah lene zaman orang duwe jamaah wong peteng-peteng ngono halo paham ndak yang saya maksud para alim, para kiai, para aulia itu hidupnya dibimbing oleh nurullah padang sehingga yang lain mengikuti Nah kalau sama niki potongan yang gandul. Ya kulo sampean namanya kulo sama ini termasuk yang ngomong. Saya jenengan semua ini iso gandul porok kiai. Soalnya lek potongan anu arep dari kiai gak iso, gak iso. Si potongan ngene-ngene ki unung unungku ku gak iso dari kiai. Gak iso isone yo gandul para kiai lah kok kiai gandul kiyaine kiyaine gandul kiyaine kiyaine lah kiyaine kiyaine gandul kiyaine kiyaine kiyaine terus gandule kiyaine kiyaine kiyaine kiyaine lah iku terus gandule nang kiyaine kiyaine kiyaine kiyaine kiyaine terus sambung-sambung tekan hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi modelnya sambung menyam. Sing ngongkon nyanyi sapa? Sambung, sambung, sambung, sambung. Terus. Cuma ngelek sambungan gandulan iki ojo sembarangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk kiai sing duwe intisab keilmuan, sing nyambung tekan Kanjeng Nabi. Ojo sembarangan sampean. Dalam menjalani hidup, dalam beragama, dalam beribadah, milih guru niku sing hati-hati aja angger jenggote dawa mbok anggap guru. Ya didelok kapasitas keilmuane se, akhlake, ibadahe, prilakune. Aja angger bathuke ireng mbok anggap guru. Pengen batu ireng gampang, tutuki boto tolong dino dadi. Halo. Wong saiki ku kadang-kadang gini loh. Eh, Embo. Tergiur karo penampilan dohir. Wis pokoke sorbane diumet-umet nono sirah. Terus sampai no, dawane 50 meter. Cekelane tas besak kepel-kepel. Dijak diker padahal dikire lho ra dunung. Illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. Engko iso illallah lho. Wong la ilaha illallah kok illallah, illallah, illallah, illallah. Kok iso illu iki manut sapa? Kadang Allah, ini lawo ini lawo lawo lawo lawo lawo lawo jere malaikat lo kok lawo tok segone di. ini lagi marak aliran-aliran yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah rata-rata mereka nggak nerima Pancasila bahkan tidak mengakui pemerintahan Republik Indonesia harus kita antisipasi, harus kita waspadai. Saya sering sampaikan di mana-mana. Anda semua sudah tahu bahwa dunia digemparkan dengan munculnya kelompok ISIS. Tapi sumuk. Itu namanya ISIS tapi rasanya ya sumuk kok yang ini. Ngono kipas angin ya ora dikipas nonang aku kok. Mungkin ceramah kene lho. dikipasi malah kono ambil iki. Itu jenrang genah panitia. Ya. Makanya aku gak pati iso konsentrasi. Melayu rene malah panas. Arep rene iki pasti yo kene tok. Sembuh. Ini namanya sumuk. Halo. Bisa dilanjut? Tolong saudara-saudara ndak usah ikut-ikutan yang kayak gitu. Mereka bukan jahat, eh mereka bukan jihad, tapi jihad itu. Bukan jihad tapi jihad, bukan mujahidin tapi mujahilin. Telah perhatikan? Ada yang sukanya demo, dikit-dikit demo, demo, nopo demo. Ya lucunya demonya tuh baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan harga BBM. Kan lucu tuh Eh, ndak usah pakai demo-demo sing aneh-aneh ngono iku lah. Wong Allahu Akbar kok dikengedokno rego iki gitu. Gerudukan wong akeh, wow Akbar, wow Akbar. Seakan polisi kasihan Pak polisi. Bingung. Cuman alhamdulillah polisi ini cerdas-cerdas. Ketika lihat yang demo bengok-bengok, wow Akbar, wow Akbar. Ha, polisi ini mikir, hmm, padha salate ya kok. Sempritan diunek no prit. Sami Allahu liman hamidah akhirnya sing bengok-bengok Allahu Akbar langsung ganti Robbana lakal hamdu Mbuh, mbuh. Ada yang suka ngebom, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom. Ya, ngawur ngebomnya, masjid dibom, gereja dibom, pura wihara, kelenteng wis tempat-tempat ibadah dibom, pasar dibom, gedung dibom, sekolahan dibom gak buru. yang belum dibom ini tinggal WC umum ya. Ini nanti kalau WC umum dibom sekalian ya akeh wong lara weteng. Ya. Arep ngising ora wani kok. Ya. Wedi kebom kecuali kepepet ya terpaksa melebu tapi untuk untuk karunya kelilawang. <laughs> sewaktu-waktu ada bom tinggal lari sangking takutnya sebelum dibom ngebom duluan <laughs> sembuh mbuh gara-gara mereka rata-rata salah memilih guru salah mempelajari tentang Islam salah mendapatkan informasi tentang Islam. Dasar agamanya belum ada, belajar mek teko buku dan buku itu karangan siapa, aliran yang bagaimana dia kan tidak tahu. Masuk ke otaknya, mencuci otaknya, jadinya ya kayak gitu. Kadang-kadang ngaji, soan ke kiai, berhadap hadapan pakai kitab, tidak mau. Hadir ke majelis taklim kayak gini, tidak mau. Pengennya simple, Ngajinya lewat radio. Nah, radio itu tuh kadang-kadang tidak jelas. Ya kalau jelas, ini yang ngaji siapa? Wah Suriah Nahdlatul Ulama, rungok no, sing temenan, jerengen kupingmu sing ombo. amal no, Jelas. Kadang-kadang kan tidak jelas loh. Hati-hati saya kira radio-radio sing nyarno sing ra beres-beres ini ya mulai wakeh sing nyerang. Jenengan hati-hati nggih. Kadang-kadang ndak ngerti dirungokno diamalno. Saman gak ro nggak mek krungu suarane tok. Kuwi jenenge swara tanpa rupa, berarti entut. Lele ana swara tanpa rupa namanya sing banter swara tanpa rupa namanya lah kalau belajarmu dari entut ilmumu ya dadi ilmu iya ilmu entut itu ilmu yang bagaimana dalam dunia perentutan ya ilmu entut itu ya ilmu yang dimana-mana menimbulkan fitnah itu ilmu entut namanya Kan kalau ada entut pasti terus timbul fitnah. Bukan hanya mambu. Reaksi sesudahnya itu loh pasti fitnah. Coba misalnya lagi duduk terus ces. Kayak bel bel selengut selengut selendep selendep. Pasti tuduh sana tuduh sini. Muncul fitnah. Sampean yo sing entut. Ambu ah, nentut kok yang ini. Sing diarani. Enggak. Entutku gak ngene kok ngentutku ki ambune khusus. Paling yang sampai yang niku sing ngentut. Sing dituduh malah ndak terima. Sorry aku diarani. ngentutku mengandung vitamin malam. Tuduh sana tuduh sini, fitnah sana fitnah sini. Akhirnya yang terjadi adalah tutwuri handayani sing ngentut mburi ngarep sing lah ini kan gara-gara ilmu perentutan sekarang timbul fitnah di tengah-tengah masyarakat kita. Namanya yasinan, tahlilan, istighosah, manakipan. Itu mulai masuknya Islam ke Nusantara ini dibawa oleh para pejuang agama. Sudah diajarkan mulai dulu ya ndak ada apa-apa. Ya api-api wae. Peringatan maulid Nabi mulai dulu diadakan ya ndak apa-apa. Api-api wae. Loh sekarang lo malah jadi fitnah. Yang syirik, yang haram, yang macem-macem wes pokoknya bid'ah dolalah dolalah dolalah dolalah kabeh neraka kabeh swarga rak yo ya sepi yo sembuh makanya wes gandul para kiai gandul para ulama beres nggih wis ngono ae wis kaya sampean ngene iki tepak melu N U nah dotul Sip n u nunut ulama Eh, sini ulama ini kira-kira ada suarga apa neraka? Ya iya awak dhewe ini nunut ulama NU nunut. Ayo tuh nyaut NU nunut. Nah. Lah nunut ulama, NU punya tugas apa? NU nuntun umat menuju ke jalan yang benar. Lah karena nuntun umat itu ya butuh biaya. mulanya ya terus NU nari urunan. Makanya ini Arab ditarik iurunan, urunan karo panitia, ya jong gremeng karena nari urunan itu bagian dari tugasnya en. No, wis tok dhewe rasa mbok kongkon. Yo NU, yo nonton sing mati barang wong NU, nah lili wong, nalkin wong. soalnya sing seneng talkin, seneng tahlil ki wong N. Hmm. Wis saiki ana sing ngelokke kok sing tahlil kuwi sing bid'ah, sing apa wis mati urusane dhewe-dhewe, nyapa kok kadek dikirimi donga, ora tekan, ora tekan. Saman aja kalah wong santrine kiai kok. Tekan, jare sapa tahlil ora tekan? Tekan. Dalile ndi? Dalile takono kiai. aku nunut kiai kok aku nek mbok takoki dalile gak roh. Takono kiai, tapi aku duwe bukti. Eh, apa buktine? Buktine Orang Ora dibalekno kok. Gak aku tahlil kuwi ngirimi lah kiriman kuwi digawa malaikat. Malaikat kuwi jujur, ora ana malaikat sing korupsi, seje karo pejabat. Halo, Bro. Malaikat kuwi jujur. Lah umpama ora tekan karo malaikat kaya dibalekke. Nyatane ora tau dibalekno. Lah kowe nek percaya, mateo tak kirimi. Ngono. Saiki iki senengane wis aneh-aneh ae. Nah itu apa itu? Di kalangan orang Eno kok ada peringatan hall macam-macam, hallnya ini, hallnya ini, hallnya ini. Lah, ngene lho. Anane diperingati hall itu mergo wong apik. Betul? Yang diperingati haulnya itu pasti orang baik, Habib, kiai, wali ngono. Aku lu ceramah yang mono yang mene, turun tahu aku oleh undangan pengajian umum total Black akbar dalam rangka haul bandar togel durung tahu. Peringatan haul germo <laughs> gak tahu. Mesti wong apik lah di kalangan NU itu banyak orang baik, banyak orang mulia diperingati haulnya, diceritakan sejarah hidupnya agar jamaah itu mendengar, mencontoh, meneladani. Lah sing ngilokke ngilokke nu di kalangan mereka ndak ada orang yang istimewa kok. Sopo sing arep dihauli? Masuk Ipin Upin. <laughs> Halo. Wis lah ndak usah geger-gegeran, ndak usah geger-gegeran. Mengko kapan-kapan aku diundang mana tak ke. perbedaan sing genah kuwi. Saiki senengane dolok-lokan. Ya. Aku subhanallah, kita itu kadang-kadang ndak ndak ndak menyadari bahwa sesama umat Islam diadu domba. Ini lek diterus-terus nih, awas Indonesia bisa jadi mengalami nasib kayak Suriah, kayak Irak. Sesama umat Islam diadu. Sementara kitanya nggak sadar. Selama ini kan ndak ono ceritanya umat Islam gegeran karo umat lain, ndak ada. Mesti gegerane sesama umat Islam, podo dulur Islame dewe. betul? Kita diadu domba, tapi kitanya yang goblok nggak ngerasa no. Jemberen aku ya. Mungkin biyen urusane ngono Halo. Sembuh aku nak cerita niki tambah. wes saya ingin balik iki NO narik urunan. Setiap yang Anda nafkahkan Insya Allah akan menjadi saksi di akhirat nanti. Akan menjadi penolak segala balak dan musibah. Akan menjadi pengundang datanya rizki yang lebih barokah. Dan akan menjadi sinar yang menyenari, menyerak, me, me, me, menerangi penjenengan, menyinari penjenengan besok di yaumil qiyamah. Karena di akhirat itu gelap, kita buku sinar. Berapa padangnya sinar itu, berapa terangnya, tergantung berapa sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin terang sinarnya. Kalau sedikit sedekahnya, mendrip-mendrip. Nanti ini yang ngasih 100 ribu, ah, lampu merkuri, jurong. Eh, merkuri. Satu sewu. Yang 50 ribu, neon. Kan masih padang. 30 ribu, petromak. Lek pengen padang yang ngompo di sini. Pakai kaos, pakai minyak tanah. 25 ribu, lampu templok. 20 ribu lelen ada angin kudu nyekeli tangan gitu 15 ribu ublik halo 10 ribu otis untungnya rokok itu lima ngewu obat nyamuk Rongewu ngewu pentile korek sewu Silite konang. Ketok enek peteng-peteng tok kowe. Ayo panitiane nang siap-siap. Solawate yang familiar saja. Solawat NU. <laughs> Salawat badar. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallallahu <clears throat> salamullah ala taha Rasulillah صلاة الله على habibillah. حبيب الله صلاة habibillah. karo anu Bu karo diinceng Bu kapan 2000 ya pentil korek kan 5000 lumayan lilin ya. Sewu kok siletonan. <laughs> Ayo nyaut ge. Ono kardus riwa. Riwi nyauto. Ono kardus riwa. Kartu senjaluk dii sing ngisi akeh rezeki sing gak ngisi bakal cepet Ayo. kok elek men dongamu sing ngisi akeh rezeki gak ngisi bakal cepet mati rugi ora ngerti karepmu mati mati ya ayo selawat sholatullah ala taha sing maringi rezekine mengalir gak maringi kancane mak sing maringi rezekine mengalir gak maringi kancane mak salawat salatullah salam Anaknya Salatullah Salamullah Ana kardus aja-aja golek sing maringi disayang pengira gak maringi balane setan enak muni setan aja mbok nyawang aku sing maringi disayang pengira gak maringi bolone setan salawat salatullah salamullah ala kohan أرسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله أرسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجد كل مجاهد لله لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بندتنا Bondo dunya raja prana duit akeh sana Allah mati ora ana sing digawa kecoba amal kang sampurna mati ora ana kang digawa Kecoba amal kang sampurna ya Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habib gedong makrom makrom dikai nada to yu yu ben enak dikai lagu makrom kai ndut-ndut ngono kok makrom medene wong sing gara enak yo ndut-ndute Bale ni omah oh, gedong makrom makrom Gak usah komik sampean Aku pengen krungu lambene wong-wong ketutupan karo suaramu. kalian nih, omah gedong. Enak loh. Ayo pating kerompiong Mas-masane. Pating kerompiong Aneh, omah gedong. Enak ada rambu bareng Nanti kinclong-kinclong kendaraan bojo ayu moblong ditinggal mati bojo ayu ditinggal mati kuwi Wina ayu nek elek ya grandong salatullah خلقها رسول الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على محمد setengah papat nyumbang rong ewe rewel ya wis tak imboi sithik ini akidahnya kudu kuat agamanya kudu kuat ingat Rasul telah mengingatkan memegang agama di zaman seperti ini ibarat memegang bara api kalau dipegang terus tangan melonyoh apa melonyoh bahasa Indonesia Zemloncot, betul. <clears throat> Tapi kalau nggak dipegang ya lepas. Emang sulit. Sehingga sekarang lagi marak satu fenomena beragama hanya pada waktu-waktu tertentu, di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya dilaksanakan di tempat-tempat tertentu, di tempat yang lain Islamnya udah diselehkan. Digeletakkan nih loh. Ah, kalau kesempatan ngaji kayak gini ya oh Islam wabah, eh. pakaiannya berukut ruwapet laler kayak iso mlebu. Tapi coba di luar majelis taklim, di luar tabligh akbar, pakaianmu yang ini terus. Embel. Kadang kalau lagi di rumah ndak pakai kerudung, ndak pakai baju, kacamata antok. Dodoe dikai tutupe cingkir kiwa tengen. Kluyar kluyur nyang toko, nang ngontis kluyar kluyur wis ngono Iya kok kuning ngono ireng mulus. Halo. Lo kan memang sekarang ini banyak pakaian itu yang penting tren, yang dikejar mode. Soal nutup aurat ini nomor petang belum itu. Kadang pakaiannya transparan, bahannya toko plastik. Kalau ndak gitu ya full press body melebet ngafret bahannya teko karet ini cara Jepangnya pating pecotot itu yang mengganggu jalannya revolusi sembuh kalau lagi di dalam masjid Islam tapi di luar masjid Islam hilang Jurum masjid Islam sholat yang geger wong sak masjid kalau baca niat usun usun usun Eh, yang lain udah jalan dia masih usal usal usal usal usal usal ora tekan-tekan gon usul bareng wis dadi nek takbir medeni nyengkah-nyengkah ketawa-ketawa leng angkat Allahu akbar malaikat itu sampai lari khawatir kesampluk nek takbirin Allahu Begitu udah jadi, uh bacaannya luar biasa, fasih. Saking pasti Rukunya lama. Sujud lama sekali. Wong sujud itu nyosop tok. Pitung puluh telu menit. Gak dijunjung-junjung. Soalnya keturun. Kadang iku leh maca takbiratul ihram ngeses-ngeses. ngetok no islame. Gerakan tangannya kayak pasang jurus pencak silat. tapi turun dari masjid nyolong sandal. Ini kan berarti di dalam masjid Islam tapi di luar masjid udah nggak Islam. Kalau di dalam masjid zikir mantep sambil pegang tasbih diputar ber ber ber. Le hilallah, le hilallah, le hilallah, le hilallah. Tasbih protol. Nanti tasbih meneh. Ber ber le hilallah, le hil protol meneh. Terus pokoknya merotol tasbih roligur. Mantep dikira. Le hilallah, le hilallah. tapi duwe utang gak nyaur. Ada kayak gitu. Ana iki wonge teko kok. Aku ngerti wonge. Pokoke wonge lungguh. Wonge ya melu guyu ya. Wonge gawe kudung kok. Nek istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi saya renten no duit. Ngutangi dome nyauri cagak listrik. Ngutangi neker bayar bal. Tak sumbut. Ketika ngaji terpelajar tapi di luar kurang ajar. Ketika dikir beradab tapi di luar biadab. Di masjid taat di luar maksiat. Di masjid dikir di luar kentir. Nang masjid Wiritan nang jaba gendaan. <laughs> Nah, ini bocah ono kok Halo? Berarti Islamnya kan tidak kontinu. Islamnya kumat-kumatan, temporer. Kadung kumat yang metu Islamnya. kadung gak kumat yang metu gendenge. Jangan lupa, kita dulu sudah pernah dapat wasiat yang hebat dari seorang tokoh yang juga hebat menurut saya. Beliau adalah almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu. Nah, gue tak ceritani Tokoh-tokoh sufi orang arah kenal, tapi nek Mbak Surip mesti hafal Itu kan ada wasiat yang luar biasa dari Mbak Surip. Tak gendong. Sing nyaut sama ibu-ibu tok. Iki lanang-lanange lanang gagah-gagahe ngene kok loyo. Iku jenenge nafsu besar tenaga kurang. Ayo semangat. Tak gendong. Lagi tak gendong. Ini filosofi menurut saya. Agama itu harus kita gendong kemana-mana. Kalau pengen jadi orang baik, jadi orang benar, selamat, mulia dunia akhirat, kuncinya kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, dan kemanapun, agama harus selalu tak gendong. Yakin dari wong api, yakin dari wong bener, yakin dari wong selamat dunia akhirat. Asal kemana-mana selalu gendong agama. Kenapa orang salah? Kenapa orang dosa? Kenapa orang berbuat maksiat? Kenapa orang kok sampai keliru? Ya karena agamanya nggak digendong. Ampun dan para pejabat negeri ini andaikan selalu gendong agama, nggak ada pejabat yang korupsi. Betul Pak Camat ya? Ngene Camat. Ya, mohon maaf karena yang korupsi jelas pejabat, nggak mungkin tukang becak yang korupsi. Nggak mungkin tukang ngedos. Halo. aku ngomong ngene iki ya kawendel soalnya aku ya hapus nganti tak korupsi. Makane lek kaya aku ngomong berantas korupsi, pantes wong ora ana kesempatane. Pak Camat ya ora wani pedi cili mek KPK. Ngapunten. Loh, kenapa kok sampai korupsi? Loh emang agamanya nggak digendong? nggak ono tanda tangan MOU kesepakatan apa korupsi kalau mau solawat Nggak ada. nggak ada. Maling itu nggak mungkin nyuri kok andekan pegang agama, andekan agamanya digendong. Kenapa sampai nyuri? Agamanya nggak digendong. Sampai hari ini belum pernah terjadi. Ada copet beraksi nyautas sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Maka sekarang Indonesia ini darurat kriminal, darurat narkoba. Solusinya apa? Agama solusinya. yang kena narkoba, yang terlibat kriminal, itu karena emang rata-rata agamanya nggak ada. Betul? Solusinya yaitu agamanya nggak digendong kok. Makanya kalau kepingin. Jadi bener selamat api solusinya agama. Alangkah indahnya kalau halo kabupaten ini lebih-lebih kecamatan ini betul-betul dari kecamatan yang agamis, yang religius, nasionalis agamis. Maka harus ada waktu yang prioritas untuk agama. Ini termasuk salah satu solusi Pak Camat, Pak Dan untuk meredam kriminalitas, untuk meredam kemaksiatan kita itu sehari semalam 24 jam rata-rata yang dipikir yang diuruskan mek dunya yang dicari yo mek sampai ceramah saya dikongkon ngemis golek duit loh, tapi ini kan untuk agama loh loh yang waktu untuk agama waktu khalis lillah yang waktu untuk zikir itu mana itu loh, harus ada. Makanya saya himbau, ihya ubainal isya ini. Menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Itu pakai ibadah. Waktu maghrib sampai isya, jangan ada aktivitas dunia apapun. Coba. Halo? Itu turunnya nurullah. Sayang, kita nggak menghadangnya. Kita nggak nyadong sehingga nggak mendapatkan percikannya. Maka tolong maghrib sampai isya, jangan ada aktivitas duniawi. Apapun itu, kumpulan sisan. Selesai isya, Maghrib sampai Isya, wong oh, ndak lama loh, paling satu jam. Pakai baca Quran, baca sholawat, pakai zikir, istighfar, kalimat-kalimat tayyibah. atau aurat-aurat wiritan-wiritan yang dijajahkan oleh salafus salih, para alim, para kiai. Halo? Yakin ini merupakan solusi. Maka indah banget kalau kecamatan sini punya program Maghrib Mengaji. Setuju? Selesai Maghrib, sampai Isya, TV mati. Tank top Yuk, yuk, yuk, yuk. lambemu kuwi laptop. Mati. Yang kulina Ya, BBM, Facebook, tweet macam-macam itu off semua, mati dulu, stop. Maghrib mengaji. Indah kalau Pak Camat punya program seperti itu. Jadi setiap habis maghrib Pak Camat keliling kampung. Ada rumah kok televisi nyala, datengin. Mati. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Tek. keluarga juga gitu, Bu. Pasti akan terjalin kebahagiaan, sakinah, kalau mau kompak kayak gitu. Sholat maghrib berjamaah, bapak, ibu, anak-anak jamaah semua. Habis maghrib bapak ngaji, ibu baca Quran, anak-anak juga ngaji. Subhanallah, itu cermin keluarga surgawi, keluarga yang menjadi miniatur syurga, yang kata Nabi baiti jannati, rumahku surgaku. Kompak, kadang kan nggak kompak. Habis maghrib itu bapak yang ngajak ngaji, ibu nonton TV dinasihati yang beweli bapak ndak usah kakek ngomong udah tahu ats yang istri udah langsung praktek biar istri perasaan ambil Quran dipegang istri nonton TV didekatin biar perasaan ya Allah bapaknya pegang Quran mau mau ngaji masa aku nonton TV matiin ah nanti nonton lagi nanti nonton lagi gitu ikut ngaji maunya suami gitu tapi ternyata istri ndablek kayak pitung turunan suami udah ambil Quran dipegang berdiri di depannya malah kayak nyapo ngadek nang ngarepku. Aku gak perlu satpam. Dengan halus suami kasih nasihat, "Ma, TV-ne dipateni." Nyapo kadek dipateni? Aku arep ngaji. Ngaji ndok kamar, senengane ganggu wong. Iki aku nonton Super Deal iki. Bar iki engko sambung jodoh Akbar. Kok lak kari ceritane. Sing lanang digetaki, wedi. Emang sing wedok ya medeni. Getak. Ngaji ndok kamar, Kaget suami langsung nyebut sumum bukmun omyum fahum layar jauh. Kan mari dijeguki asu. keluyur keluyur keluyur masuk kamar. Nangis membik membik dalam kamar sendirian. Sementara istri di luar guyu cekikian nonton TV. Suami dalam kamar nangis. Ya Allah Gusti. Nyun ngapura. Nyapa bojo kula kok dadi mak lampir Gusti. Nah kompak, coba yang kompak ngaji bareng. Nanti begitu azan Isya berkumandang, Allahu Akbar, Akbar. Sambut dengan hati yang ikhlas, jawab dengan ikhlas, gembira mendengar azan. Karena azan itu panggilannya Gusti. Semangat, azan itu panggilannya Gusti. Siapapun yang mengumandangkan azan itu, boleh no, boleh to, boleh par, boleh di, boleh yono, boleh sigit, boleh prapto, boleh bambang, atau yang tukang azan di televisi namanya saat maghrib di TV itu yang azan namanya saat untuk tulisannya saat azan maghrib untuk wilayah Lampung dan sekitarnya Isa yang azan juga saat tulisannya saat azan Isa untuk daerah Lampung dan sekitar subuh saat mana aku ini tempat nonton saat isra ya apa-apa azan saat terus no Jawa no Sumatera no Kalimantan Sulawesi kok saat kabeh itu semua hakikate panggilannya Gusti seneng dipanggil Allah itu seneng alhamdulillah seneng ini hikmahnya apa ketika kita dipanggil Allah hati kita seneng maka nanti pada saatnya ketika kita memanggil Allah Allah juga seneng mendengar panggilan kita understand Gak ngerti ya wis pokoknya yes ngono lho tak boleh nih Ketika kita dipanggil Allah, hati kita senang. Maka ketika kita memanggil Allah, Allah juga senang. Understand? Matur suwun. Kapan kita memanggil Allah? Ketika beribadah kita memanggil Allah. Ketika berzikir kita memanggil Allah. Ketika berdoa kita memanggil Allah. Ketika bersambat kita mem bersambat. Lewong sambat itu lah manggil Allah toh. Ini sing kulino lambe-lambe kudungan niku. Ya Allah, ya Allah. Utang oh, kok gak lunas-lunas. Ya, ya Allah. Betapapun sampean sambat, Allah seneng mendengar sambatan sampean. Kenapa? Karena ketika sampean dipanggil Allah, hati sampean yo ya seneng menjawab dengan ikhlas, segera dilaksanakan perintahnya. Yo ya, yo ya, yo yo lunas lunas. Lunas. Ngono. Oh, Halo, karena ketika kita dipanggil Allah, hati kita senang. Ketika kita memanggil Allah, ketika berdoa, Allah senang mendengar doa kita, didengar doa kita, dikabulkan doa kita, diijabah doa kita oleh Allah. Betapapun doamu sangat sederhana, nggak bisa doa pakai bahasa Arab. Doamu mengcorot Jowo, Jawa, pancen ngajimu yo ya gak temenan. Padha karo sing ngomong. Ndak iso ndonga bahasa Arab, pengen banyak rezeki, pengen kaya, dungane cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita sriti. Soge sawah, soge pari. Allahumma srita sriti. Soge bebek, soge meri. Allahumma srita sriti. Soge meja, soge lemari. Allahumma srita sriti. Soge mersi, soge kemri. Jare Gusti Allah, iya ya, ya sumiyati, ya soge. Oke. Okay. Tapi sebaliknya, ketika Anda dipanggil Allah tapi Anda tidak menggatekkan. Tidak mengreken nih loh. Hah. Anda memanggil Allah juga tidak digatekkan sama Allah. Ah, le mundonga nganggo bahasa Arab difaseh ke nganti meniren lambemu. Muntuk-muntuk eh, maca donga. Robbana, robbana, Robbana. cari <laughs> Gusti Allah, Kak robana robanan. Dipanggil dan subuh yang mau mek tolong lonjor kok. Ini malaikat mau ngantar rizki ke tulang bawang barat sini, di stop sama Allah. Eh malaikat, rizki nggak usah diantar ke tulang bawang barat. Sana lempar Bojonegoro. Oh, contoh sakarepku tuh. <laughs> sampean ndonga mbok fase-faseno Allahumma rzuqna rizqon intil-intilmu sampe ucul glodak rizqon enggak <laughs> no soalnya apa ketika kita dipanggil Allah hati kita juga tidak ngereken paham ya wes waktunya wes habis ya wes ya lah makanya loncat lanjut loncat lanjut makanya keberadaan TPG ini harus betul-betul didukung muramik di tunggak tok Pak Camat. Yo gimana caranya supaya bantuannya turun. Eh, ini yang punya linknya kan Pak Camat. Nanti yang mengamankan Kapolsek, ngono. Dana dari atas sekian mudun iku duto, ngono lho maksudnya. Ora usah tepuk tangan. Urun 2000 ya, tepuk tangan. Es. Ya wes ngono ku ceramah. E. Kurang kah? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Oke, nyun pangapunten sangat. Nggih, kek kula niki kondisine kirang fit kesehatane. Kipasan ini yang malah didepno kono-kono saya datang ini langsung menggeletak di dalamnya panitia. Kondisinya kurang fit, jadi mohon doa. Habis ini langsung perjalanan lagi sekitar akeh jam, 12 jam darat lewat mobil. Wis pokoknya nyuwun pendonga dulur-dulur nggih. Sareng-sareng donga dinongo. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala.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 على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اجعل هذه البقعة معمورة بعبادك الصالحين معمورة بعبادك المؤمنين معمورة بعبادك المتقين معمورة بعبادك المخلصين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا قوما وجماعتنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل الخير والصلاح بالدارين ولا تجعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi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 Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.